Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca risalah Kaifa takunu miftahanil khair karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah hafizahullah taala. Maka poin yang keenam agar seorang itu bisa menjadi pembuka kunci pembuka kebaikan untuk dirinya dan orang lain adalah doa. Doa adalah kunci segala kebaikan. <clears throat> Makna ini telah diungkapkan oleh salah satu ulama salaf yang mengatakan ta'amal tu fi jima'il khair. Aku merenungkan pokok-pokok kebaikan. Maka kujumpai kebaikan itu memiliki banyak pintu. Salat adalah kebaikan, puasa kebaikan, haji kebaikan. Dan pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak. Dan aku jumpai bahasanya itu semua di tangan Allah. Fa'aikontu. Maka aku yakin bahasanya doa minta pada Allah adalah kunci segala kebaikan. Demikian perkataan Eh, salah seorang ulama salaf. Anda tidak akan mampu untuk sholat kecuali jika Allah menolong Anda. Anda tidak akan mampu berhaji, berpuasa, dan bersedekah, birul walidain, dan melakukan amal-amal kebajikan, kecuali jika Allah menolong Anda. Oleh karena itu maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan Yaum al Ahzab pada saat perang Ahzab beliau mengucapkan satu bait syair eh, yang syairnya adalah jenis rojaz. Dia mengatakan wallahi laulallahu mahtadaina wala sumna wala solaina. Demi Allah seandainya bukan karena Allah, seandainya bukan karena bantuan dan pertolongan Allah, kami tidak akan dapat hidayah, kami tidak akan berpuasa, tidak pula mengerjakan sholat diatkan oleh Bukhari dan Muslim maka kita sholat dan puasa semata-mata karena pertolongan Allah walau lafadullah alaikum warahmatuhu seandainya bukan karena anugerah Allah dan kasih sayangnya mazaka minkum min ahadin abada maka abadan sama sekali tidak ada satupun dari kalian yang menjadi orang baik ya walakin Allah yuzaki mayasha namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang baik siapa saja yang Allah kehendaki demikian juga Allah katakan walakin Allah hababa ilaikumul iman kan tapi Allah membuat kalian mencintai iman wa zayyanahu fi qulubikum dan Allah jadikan iman itu sesuatu hal yang indah dalam hatimu wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal asyan dan Allah jadikan kalian orang-orang yang membenci kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah fadlan minallahi wa ni'mah. Itu adalah anugerah Allah dan nikmatnya. Walihada oleh karena itu maka jika Anda menginginkan Anda menjadi kunci kebaikan <clears throat> Eh, kunci pembuka kebaikan untuk diri Anda sendiri. Eh, dan ingin menjadi ahlul fadl orang yang punya keistimewaan. Ingin menjadi ahlul ilmi orang yang punya ilmu yang mulia dan ingin menjadi orang-orang yang memiliki keistimewaan yang agung maka mintalah kepada Allah karena itu semua ada di tangan Allah Jalla wa'ala oleh karena itu beberapa ulama mengatakan doa tahu kulli khairin doa adalah kunci pembuka segala kebaikan maka siapa yang diberi taufik untuk memiliki kunci ini maka adalah orang yang diberi taufik untuk mendapatkan kebaikan siapa yang tercegah untuk berdoa maka dia tercegah dari mendapatkan segala kebaikan maka berdoa waluju dan mengadu kepada Allah Azza wa Jal dan tulus eh, kepada Allah dan perhatian dengan adab-adab doa, syarat dan kaedah-kaedah baku kaidah ya, kaedah-kaedah doa yang telah baku dalam Al-Quran dan sunnah nabinya salatullah wassalamu alaih Hada ini semua min a'zami ma yakunu adalah suatu hal yang sangat agung. Bagian dia adalah asas Eh, dalam masalah ini landasan eh, untuk menjadi kunci pembuka kebaikan. Wakat maka boleh jadi tukbil ala Allah Anda serius menghadap Allah Iqbalan sodikon dengan menghadap yang tulus dan serius Anda berharap kepada Allah anda ya, berharap kepada Allah watatma anda berharap untuk mendapatkan anugerah Allah rajian berharap kepada Allah maka dengan itu Allah kabulkan doa anda eh, fatuhi haya kullaha maka kau ya, hidupkan anda hidupkan kehidupanmu seluruhnya ya, menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Wal ad'iyah fi hadzal bab dan doa-doa yang terkait dengan hal ini, ini agar uh, orang itu menjadi kunci pembuka kebaikan sangatlah banyak. Aku tidak akan berpanjang lebar menyebutkannya satu-satu, akan tapi akan aku kutipkan satu doa yang diucapkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau keluar dari rumahnya, beliau berdoa, Allahumma ini a'udzubika, ya Allah sunyi aku berlindung kepadamu an adilla au udalla. Jangan sampai aku menyesatkan ataupun aku disesatkan, aku menggelincirkan atau digelincirkan, aku berbuat zalim atau dizalimi, aku berbuat usil atau diusili. Diatkanlah Abu Dawud, Ibnu Majah, Ya, tapi Ibnu Majahnya di sini tanpa tak mahbuta ya. Di depan pakai tak mahbuta ini berarti inkonsisten dalam uh, apa, ya, dalam penulisan Ibnu Majah dan dan konsekuensi dan bacaannya. Tirmidzi dari Ummu Salamah, Tirmidzi mengatakan hasan sahih, Al Albani mengatakan uh, dinilai sahih oleh Al Albani. Maka perhatikanlah doa yang agung ini dan ke, ya, dan keindahannya dan betapa besar kebutuhan dengan doa ini setiap kali Anda keluar eh, dari rumah Anda. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda dalam bentuk diberi taufik membaca doa tadi. Lalu Allah mengijabai doa ini, maka jadilah Anda kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Ya, karena kita akan jadi orang tidak akan jadi orang yang eh, sesat dan men, eh, disesatkan, membuat orang eh, tergelincir atau digelincirkan dan seterusnya. Wa kana ba'du salaf ada salah satu lemak salaf yang berkata dalam doanya, Allahumma salimni, ya Allah selamatkanlah aku wasallim minni ya Allah selamatkanlah diriku dari godaan jiwaku sendiri ya Allah selamatkanlah aku dan ya Allah selamatkanlah aku dari ya, gangguan atau godaan nafsuku dan diriku sendiri maka ya, kata Sabda rezak doa ini semakna dengan doa tadi namun doa Nabi lebih luas dan lebih indah dan lebih sempurna dari doa sang ulama. Maka siapa yang ingin jadi kunci pembuka kebaikan adalah dia mengadu kepada Allah Jalla wa'ala hendaklah dia yuliha alaih merengek-rengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdoa ayukrimahu bifati merengek-rengek agar Allah memuliakannya dengan terbukanya pintu-pintu kebaikan untuk dirinya dan di antara doa penting yang rutin Nabi baca alaih salatu wassalam setiap hari setelah selesai salat subuh eh, Nabi berdoa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an ya Allah berilah aku aku meminta kepadamu ilmu yang manfaat ya, ilmu yang berfaedah wa amal mutakabala dan amal akhirat amal ibadah yang diterima dan rezeki yang baik dan halal Dikatakan Ibnu Majah, Ahmad dari Ibnu Ummu Salamah radhiyallahu anha selesai oleh Al Albani. Ya. Maka jika seorang terdapat ilmu manfaat, amal ibadahnya adalah amal yang diterima, rezekinya yang halal, jadilah dia pembuka pintu kebaikan dan e, penutup pintu-pintu kejelekan. Demikian juga di antara doa yang Nabi ajarkan kepada Ibunda Aisyah radhiallahu anha ada doa ya Allah aku minta kepadamu kebaikan seluruhnya yang segera ataupun yang tertunda. Yang aku tahu kalau itu kebaikan atau aku belum tahu kalau itu kebaikan. Dan ya Allah aku memohon perlindungan kepada, kepadamu dari kejelekan seluruhnya. Baik yang segera yang saat ini ataupun yang tertunda. Yang aku tahu kalau itu kejelekan atau aku belum mengetahuinya. Ya Allah sini aku mohon kepadamu dari Eh, kebaikan dari uh, semua doa kebaikan yang dimintakan oleh hamba dan nabimu ya, maka kita minta uh, agar Allah mengabulkan semua ya, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala macam kebaikan yang nabi itu meminta kepada Allah untuk dirinya dan ya Allah aku berlindung kepadamu dari semua kejelekan yang nabimu dan hambamu berlindung darinya. Ya Allah sini aku meminta kepadamu surga dan segala ucapan dan amal yang mendekatkan ke surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala ucapan dan amal yang mendekatkan ke neraka dan aku mohon kepadamu agar engkau jadikan semua takdir yang kau, kau tetapkan untukku adalah satu hal yang bernilai kebaikan. Dan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha dinilai oleh Al Albani. Kemudian apa eh, yang ketujuh agar seorang itu menjadi kunci pembuka kebaikan adalah menjauhi sumber-sumber fitnah, sumber-sumber kesesatan dan sumber-sumber subhat, wal dan waspada darinya. Maka di antara perkara yang Dengannya seorang itu akan jadi kunci pembuka kebaikan adalah menjauhi sumber-sumber fitnah, sumber-sumber kesesatan, sumber-sumber pemikiran yang merusak dan waspada dengannya. Dengan hal ini maka seorang akan menyelamatkan dirinya. Wa aidan asalah min ayakuna dan dia akan selamat, tidak akan jadi kunci pembuka kejelekan untuk orang lain dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Umi Abad beliau mengatakan inna hasatakunu umurun mustabihat maka akan ada berbagai perkara yang tidak jelas ya, eh, manakah yang hak dan batil manakah yang salah dan manakah yang keliru maka ketika Eh, menjumpai hal semacam itu kata beliau pesan beliau fa'alaikum bi tu'udati maka hendaklah kalian bersikap tenang tidak tergesa-gesa komentar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan hendaklah ditimbang masak-masak ditimbang baik-baik ditinjau dari segala sisi Eh, fa innaka antakuna tabi'an fil khair khairun min antakuna ra'san fi syar. Maka sungguh jika Anda menjadi pengekor dalam kebaikan itu lebih baik daripada Anda menjadi kepala bos namun dalam kejahatan. Lihatkan Ibn Abi Syaibah dalam Musnad dan ke dalam Su'abul Iman. Eh, maka itu kalimat yang patut untuk dicamkan kita seandainya kita menjadi sekedar peng, eh, sekedar pengekor namun itu dalam kebaikan bukan orang yang terdepan namun itu dalam kebaikan maka itu lebih baik daripada menjadi pemimpin namun dalam kejelekan tidak sebagaimana prinsip sebagian orang eh, eh, daripada menjadi ekor gajah lebih baik jadi kepala teri nah bukan kepala ya, meskipun teri ya. daripada jadi ekor eh, meskipun tugas gede ekor gajah maka dari sini siapa yang ingin untuk dirinya menjadi e, menginginkan dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan penutup kejelekan maka hendaklah dia e, dia tenabah memperhatikan perkara-perkara yang tidak jelas wa umuril fitan dan berbagai perkara yang menyesatkan. Maka falaya beruslaha maka janganlah dia menampakkan diri kepadanya dan terdorong untuk larut mengikutinya sebagaimana terdorongnya atau isin orang-orang yang gegabah, mutahawirin, orang-orang yang ngawur, yang terburu-buru, Itulah orang-orang yang menjumuskan dirinya dalam kebinasaan dan menjumuskan orang lain dalam kebinasaan. Falyata'anna. Tidaknya pelan. Wayata'a. Wayata'a. Wayata'idu. Dan pelan. Wayatarawa. Dan mempertimbangkan. Wayatasil dan berkomunikasi dengan para ulama senior dan para imam atau ulama besar. Minta ya, saran mereka carilah petunjuk dengan e, pendapat mereka dan janganlah terdolong dengan satu pendapat yang dia lihat itu pas atau hawa nafsu yang menakjubkannya atau ada satu perkataan menarik yang disampaikan kepadanya wadufi'a dan diserahkan kepadanya karena jika dia terdorong eh, untuk mengikuti hal tersebut padahal dia belum jelas ini baik ataukah benar tanpa ketenangan wala anah tanpa ketenangan maka dia eh, warata nafsahu melibatkan dirinya men, ya, melibatkan dirinya menjumuskan dirinya dalam kejelekan dan jadilah dia kunci pembuka kejelekan bagi orang lain oleh karena itu maka menjadi kewajiban setiap orang untuk ya ta'ana untuk pelan wa ya ta'id dan pelan, tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa. Wa ayakhudal umur dan dalam dia sikapi berbagai perkara yang terjadi sekelilingnya dengan ketenangan dan ketenangan, bermusyawarah dengan orang yang berilmu, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan dirinya dari kejelekan, tidak yang dafik terdorong, yang sak terseret di balik uh, fitnah, hal-hal yang menyesatkan dan hal-hal yang tidak jelas eh, dan ia berusaha menampakkan diri badannya, wa sadar dan menjadi orang yang terdepan. ia tawarot, Kemudian terlibatlah dia Eh, bi ayyakuna qad iftat ifta eh, qad fataha syarat ala nafsihi ya, ternyata dia telah membuka kejelekan untuk dirinya sendiri dan orang lain ya, maka menyikapi berbagai macam peristiwa ya, di sekeliling seseorang maka orang itu sikap tenang ya, tidaklah kemudian segala berita langsung dikomentari, langsung disikapi. Namun berita dan peristiwa ya, yang ada di sekeliling kita hendaknya ditimbang masa masak ditelaah masa-masa baru memutuskan. Kemudian poin yang kedelapan adalah lembut dalam ya, berbagai perkara dan berinteraksi dengan orang lain dengan akhlak mulia. Maka di antara poin yang dengannya seorang itu akan jadi kunci pembuka kebaikan adalah arif kufil umur, sikap lembut dalam segala hal dan e, berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain dengan menggunakan akhlak mulia. Maka poin ini min a'dhami rawafid sudah termasuk penolong yang paling penting ini, supaya seorang itu menjadi kunci pembuka kebaikan. Wasik dan yakinlah wahai saudaraku yang mendapatkan taufik bahasanya orang yang memiliki akhlak ya, yang keras dan cara bergaul yang jelek dia tidak akan bisa membuka dan menarik simpati hati orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang merupakan pemimpin seluruh anak keturunan Adam. tapi marhamati minallahi lintalahum. Hanya semata-mata karena kasih sayang Allah engkau bisa menjadi orang yang lembut dengan mereka. Ya, maka orang akhlak mulia dan lembut itu semata-mata rahmat dan karunia Allah. Walaupun tafadhon seandainya engkau adalah orang yang Eh, keras, khalidul qalbi yang memiliki hati yang kasar dan faddu min haulik. Bisa semua sahabat dan kawan-kawan itu akan bubar dari sekelilingmu. Ya, maka orang yang kasar, orang yang keras itu ya, tidak akan memiliki kawan berdasarkan uh, berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena telah menjadi telah menjadi kaidah jiwa manusia Bahasanya jiwa manusia itu tanfir, lari, menjauh minal ghalir dari orang yang kasar, minal syadid dari orang yang keras, ya, minal anid dari orang yang keras kepala, enggak enggak eh, mau diberi masukan oleh orang lain. Ya, orang yang kaku, kalau begini-begini mau semua orang masih nasihat saran, ya ya tapi ya tidak eh, berubah. Nasai'il akhlak dari orang yang akhlaknya jelek. Meskipun apa yang disampaikan oleh orang tersebut adalah kebaikan. Fa'inar'una akhlaki karena kerasnya akhlaknya, jeleknya, perilakunya, pergaulannya. Wa eh, uslubihi dan gaya bahasanya yang kasar. Tunafirna nasa minhu menyebabkan orang itu akan lari menjauh darinya. Oleh karena itu, eh, jika eh, <clears throat> ketika orang itu ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, eh, maka seorang itu perlu ya ta'amal, yahtaj, ya perlu untuk ya amal ma'annas, bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, muamalah rafiqah, dengan pergaulan yang lembut. Berkata-kata kepada orang lain dengan perkataan yang tayyib yang baik, al-hadi yang tenang. Ya, perkataan yang ya, menunjukkan ketawaduan, bukan kesombongan, ya, bukan perkataan yang menunjukkan lebih tinggi daripada orang lain ya, bukan perkataan yang di dalamnya tatawul alaihim sombong terhadap orang lain ya, atau dalam bahasa kita bukan perkataan yang menggurui namun kalau pakai bahasa Jawa omongan yang nguwongki ya, sikap yang menghormati orang lain ya, kalimat dan sikap yang uh, eh, tawadu ya, bukan sok, bukan orang nggak suka dengan e, kata-kata yang menunjukkan sok meskipun orangnya seperti itu memang. Dia kaya namun nggak usahlah omongannya itu sok kaya. Dia memang orang top namun ya nggak usahlah sok top. Gitu. Orang nggak suka. E, orang akan menjauh dengan orang yang gaya bicaranya semacam ini. E, meskipun memang aslinya pintar namun nggak usahlah omongannya itu sok pinter gitu. Ya biarkan pintar terus bah sebuah realita namun nggak usah uh, eh, disok-sok ke di uh, dinampakkan nah, demikian tabiat uh, umumnya manusia tidak suka dengan orang semacam ini meskipun perkataan yang disampaikan itu benar namun gaya bicaranya itu menggurui orang tidak suka Seandainya kita ambil sejumlah contoh dari tersebut eh, hak tentang hal ini tentang bagaimana berkata-kata yang lembut, yang tawadu dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya latola binal maqam. Ini saya uraiannya akan panjang. Akan tapi aku akan sampaikan satu contoh saja yang menakjubkan, memudahis dan mencengangkan. Itu pada saat Nabi kita Alaihissalam masuk ke kota Mekah dengan status menaklukkan negeri yang dulu beliau disakiti di negeri itu dengan diganggu dengan di negeri tersebut dengan asyad telah ada gangguan yang sangat luar biasa. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq anhu membawa ya, orang tuanya membawa bapaknya, ya, tepatnya menggendong bapaknya. Dan bapaknya Abu Bakar uh, belumlah masuk Islam ketika itu. Maka dibawa dan digendong oleh Abu Bakar untuk menghadap Nabi alaihi salatu wassalam. Atau digandeng di sini mumsikan biadihi Abu Bakar menggandeng tangannya dan e, bapaknya adalah orang yang sangat dah sangat sepuh ya, e, rambut kepa, e, rambut jenggotnya dan kepalanya bahkan sampai hawajib alisnya putih semua ya, karena uban Ya, maka seluruh rambut kepalanya putih, jenggotnya putih, bahkan alisnya juga putih. Maka tentu orang yang sudah sangat sepuh. Sehingga makan seakan-akan dia adalah tumbuhan yang namanya saroma. Saroma adalah satu tumbuhan yang eh, eh, bunganya putih, daunnya pun putih. Eh, Rajulun kabirun fisinni, maka dia adalah orang yang sangat lanjut usianya. Jenggotnya berubah putih, rambut kepalanya berubah putih. Maka Abu Bakar datang menggandeng bapaknya menghadap Nabi alaihi salatu Maka apa komentar Nabi dengan eh, dengan perbuatan Abu Bakar? Eh, maka Nabi mengatakan halat syekha fi baiti. Eh, wahai Abu Bakar seharusnya Kau biarkan orang tua, orang yang sudah tua ayahmu itu, biarkan di rumahnya. Hatta aku na anak atihi fihi. Aku yang datang kalau dia punya keperluan. Jika dia punya keperluan, keperluannya Pak mau masuk Islam. Dia depan Nabi. Ingin masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat di depan Nabi. Kalau dia ada keperluan, biar aku yang datang ke rumahnya, aku yang sowan. Eh, dia tidak perlu kamu bawa, kamu seret-seret kamu, eh, gendong-gendong uh, kamu, gandeng-gandeng sampai ke sini, dah orang sepuh kayak gitu. Eh, hala tarokta, eh, seharusnya engkau biarkan dia di rumahnya. Kau biarkan orang tuamu itu, bapakmu itu di rumahnya. Ya, orang tua yang jalannya udah pelan-pelan, tertatih-tatih, ya, harus repot uh, jalan kemana-mana. Eh, biar kita yang lebih muda itu yang sopan jika dia ada keperluan. Padahal yang butuh siapa? Eh, yang butuh Abu Kuhafah bapaknya Abu Bakar. Dan dia ingin mengucapkan kalimat syahadat di depan Nabi. Ya, maka ini uh, beliau katakan ini adalah akhlak yang mencengangkan. Ini, ini orang kafir, ini butuh mau masuk Islam. Namun Nabi mengatakan saya yang datang ke rumahnya. Enggak perlu kamu bawa-bawa sampai sini. Maka ini akhlak dengan orang yang lebih tua yang sangat ajiban wa mudahisan. Sangat menakjubkan dan sangat mencengangkan. Jadi, eh, perkataan Nabi ini dilihatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan saya menurut kriteria muslim nah hadis ini nanti akan kita baca ulang dan hadis-hadis yang lain setelah kita menyelesaikan kitab ini kita akan berpindah ke buku Hukuku Kabir Sinni fil, fil Islam nah, sama sama sama tulisan saya Abdul Razak ya uh, hukuk kabir sini hak orang yang sepuh dalam Islam ya. maka dalil pokoknya adalah uh, hadis ini Wahatul khuluk al rafi maka ini akhlak yang sangat luhur, yang sangat luar biasa dari seorang yang masuk ke satu negeri ya, dengan status sang penakluk di satu negeri yang dulu di negeri itu dia disakiti dengan ya, diganggu dengan gangguan yang luar biasa. Ma'ada yasna fil Bagaimanakah Ya, pengaruh akhlak dan komentar semacam ini dalam hati orang yang mendengar mendengarnya di hati bapaknya Abu Bakar tentu luar biasa. Eh. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di dada Abu Kuhafah, ya bapaknya Abu Bakar, dan mengatakan, apakah anda bersahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah? Kal ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka dia pun bersahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dan contoh akhlak mulia yang, lain e, dicontohkan potret akhlak mulia yang Nabi contohkan adalah perkataan beliau kepada Mu'ad bin Jabal. Ya, beliau ya, kalau tadi akhlak mulia dengan orang yang lebih tua, kalau ini akhlak mulia dengan orang yang lebih muda. Nabi meletakkan tangannya di pundak eh, eh, Mu'ad, seorang sabun sohir, ya, anak muda yang masih belia, min, min sub, subani sahabat dari eh, sahabat-sahabat eh, yang muda. Nah orang tua megang pundak itu sudah, nah ini sudah nilai, nilai rasa yang lain, orang yang dihormati, ya, orang yang dimuliakan, ngobrol sambil pegang-pegang tuh nilainya berbeda. Ya. Ini orang yang dimuliakan, orang yang sangat dihormati, ya, yang kita sangat kagum. Ya. Bila meletakkan tangannya di pundak kita satu hal yang luar biasa. Kenangan yang tak akan terlupakan sepanjang hidup bisa jadi. Dan dia mengatakan ya Mu'ad wahai Mu'ad. <clears throat> ya. Dan menegur orang dengan menyebut namanya itu beda. Ya. Nilai rasanya Eh, dengan negur orang tanpa menyebut namanya. Eh, ketika kita ketemu orang lain kemudian eh, mengatakan apa kabar bapak itu itu berbeda manakala kita sebut juga namanya ya, bapak itu namanya Fulan ya. namanya Pak Budi misalnya gimana Pak kabar Pak Budi gimana sehat nah, itu dengan gimana kabarnya Pak nah itu beda nyebut nama itu ya punya pengaruh yang eh, pengaruh yang lain di hati orang yang dipanggil. Oh dia tahu nama saya, dia eh, ingat betul nama saya. Padahal dah lama tidak ketemu, ah. oh, dah lama meninggalkan Pogung misalnya kemudian ketemu, ah, kemudian eh, nyapa orang kampung di sini sambil nyebut namanya, oh, itu lain. Ah. Bahkan padahal orang yang disapa sudah lupa dengan orang ini kok kemudian uh, dia masih uh, kenal. Itu uh, luar biasa. Sentuhan di hatinya betul-betul berbeda. Maka Nabi memanggil dan menyebut nama. Nabi apal nama saya. Nah, itu udah orang top. Nah. Uh, dengan ini anak muda yang ini kok kemudian uh, apal namanya. Wahai Mu'ad. Nah, itu udah Nilai rasanya sudah sangat berbeda. Maka itu akhlak mulia luar biasa. Menyapa dengan menyebut nama. Menyapa ya, dengan menyebut nama. Itu akhlak mulia. Yang kesannya luar biasa dalam hati. Orang itu simpati dengan hal-hal kecil-kecil semacam ini. Udah harus dengan yang gede-gede. Ya. Cuma dengan mengapalkan nama orang. Ya. Itu orang bisa simpati. Iya. tidak harus ngasih duit, kan? tidak harus ngasih duit, tidak. Cukup dengan menghafalkan nama orang. Ya. Luar biasa. Kenapa lagi orang Indonesia ngapal nama itu sulit. Kan? ya. Orang Arab sekali ketemu kemudian habis itu lima tahun setelah itu masih apa namanya. Nah, namun uh, kita uh, ngapal nama luar biasa. Nah, Apalagi kita tahu bahasanya beliau adalah orang sibuk, orang ya, banyak hal yang dia Lu kok nama kita hafal? Itu maknyes di hati itu. Kan? Ya, orang sibuk semacam ini yang perlu dihafal banyak sekali urusannya ribet luar biasa. Lu apa nama saya? Nah, itu satu hal yang sangat-sangat berkesan dalam hati. Ya. Ini uhibbuka, aku menyukaimu, mencintaimu, Fala tada'anna dubura kulli sholatin. Maka janganlah engkau tinggalkan di dubur setiap solat ya, Dan e, untuk berdoa, maka karena ini doa, maka dubur solat di sini maknanya adalah sebelum salam. Maka ucapkanlah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa menjadi orang yang mengingatmu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Fakun baina hadha wa baina man yukhatibu asghir, maka sangatlah berbeda antara akhlak Nabi semacam ini dengan orang yang ngajak bicara orang uh, anak kecil atau orang muda dengan mengatakan ya walad ya, tanpa menyebut namanya ya, li nah, kata orang Jawa nggak nggak nyebut namanya beda nilai rasanya. Eh, Mas, nah itu beda dengan nyebut namanya Mas Fulan, lain itu. Kesannya lain. Apalagi ngomongnya ya jahil, eh, eh tolol. <laughs> Ah. Ya kadang ya, lain. Diibaratin ghalidha dengan kata-kata yang kasar. Maka kata-kata yang kasar ini akan turlikul kuluba. Akan mengkunci mengkunci rapat hati. Wa tunafirun nufusa menyebabkan orang diajak bicara akan lari ya, lari hatinya sebelum lari orangnya Walihada oleh karena itu maka siapa yang ingin agar menjadi kunci pembuka kebaikan falyatahalla bi makarimil akhlak maka adalah dia ya, ya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia wa nabil dan akhlak yang mulia Ya, dan Nabi Alaihissalam mengatakan, Ina mabu istuli masoli solihal akhlak. Saya aku diutus di tengah-tengah masyarakat Arab untuk menyempurnakan akhlak-akhlak baik yang sudah dimiliki oleh orang Arab. Beliau tidak mau tidak kemudian melakukan revolusi mental dan moral. Tidak, tidak, tidak diganti semua, dilengkapi yang kurang lengkapi yang kurang, yang jelek. Nah, ini uh, kalau revolusi itu kan semua dicabut secara total, diganti secara total. Enggak. Enggak, misinya bukan revolusi. Namun eh, kebaikan, dia akui adanya kebaikan, adanya uh, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik yang dimiliki oleh orang Arab, beliau tidak akan menggantinya, namun akan melengkapinya. Maka demikian juga ketika Islam itu datang ya, di Indonesia, di Jawa, bukan berarti kemudian ya, semua sopan santun orang Jawa, semua perilaku orang Jawa itu mau diganti dengan sopan santunnya orang Arab dan perilakunya orang Arab. Namun disempurnakan. Ya, orang Indonesia, orang Jawa punya perilaku-perilaku yang mulia, punya akhlak-akhlak yang terpuji, namun juga ada yang jelek. Maka Islam hadir untuk melengkapi yang kurang tadi. Adapun yang sudah bagus maka dibiarkan. Maka unggah-ungguh yang baik, tata krama yang bagus tidak harus diganti dengan tata krama gaya orang Arab. Nah, gaya orang Jawa tetap tidak apa-apa. Nah, mempersilahkan tetap pakai jempol nggak apa-apa. Nggak harus kemudian ganti gaya Arab gimana kalau mempersilahkan. Nggak. Cuma ya kemudian akhlak yang buruk, perilaku yang jelek, ya, yang uh, yang kurang baik, nah itu yang disempurnakan dengan disempurnakan oleh Islam. Ya kemudian poin yang ke sembilan adalah bersegera dalam kebaikan seorang hamba itu tidak akan uh, eh, ya tahap mewujudkan ayakuna mutamiman tidak akan terwujudlah secara sempurna eh, membuka kebaikan untuk orang lain jika kecuali jika dia adalah perhatian dengan kebaikan untuk dirinya sendiri mengamalkannya bahkan terdepan dalam kebaikan perhatikan perkataan Su'aib alaihissalam saat berkata kepada kaumnya ma'uritu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu aku tidak ingin menyelisih apa yang aku larang pada kalian aku tidak akan melarang kalian melakukan satu hal kemudian perbuatanku menyelisihi hal tersebut oleh karena itu orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan maka sepatutnya dia adalah orang yang bersegera dalam kebaikan sungguh bagi kalian dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Maka tidak cukup dengan seorang itu mengajak orang lain kepada kebaikan dengan lisannya. Namun dia mufariton, dia adalah orang yang ceroboh dan menyanyiakan kebaikan demi biwaki halihi dalam realita keadaannya. Dan sepatutnya perbuatannya adalah teladan. Maka una kata belum masalah tuh khutuwatuha, maka permasalahan ini sangat-sangat berbahaya. Pada saat seorang itu mengajak orang lain kepada kebaikan, ternyata kelakuannya mengajak orang lain kepada kejelekan. Bahayanya nampak pada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Al-Fawaid. Beliau mengatakan ulama usu orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Alimun fajir bahasa yang lainnya. Orang yang berilmu namun fajir namun ahli maksiat. Maka gambarannya mereka ini adalah orang yang duduk di depan pintu surga, mengajak orang untuk masuk surga dengan perkataannya, dan mengajak orang masuk neraka dengan perbuatannya. Maka setiap kali dia berkata kepada manusia, mari masuk surga, perbuatannya mengatakan, jangan dengarkan, ya. jangan dengarkan orang ini. Karena seandainya uh, ajaannya itu memang betul-betul ajakan yang tulus, maka dia akan menjadi orang yang pertama kali mengamalkannya. Fahum maka ulama usul itu potret lahiriahnya adalah adillah adalah orang-orang yang mengajak orang kepada surga wafil hakikati kuta utariq namun hakikat senyatanya dia adalah perampok ya, merampok orang untuk tidak dan menghalangi orang untuk tidak masuk surga ya, sekian perkataan Ibnu Qayyim kemudian poin yang ke-10 mengingat akhirat dan mengingat kalau akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antara Eh, sebab di antara perkara yang menyebabkan seorang akan menjadi pembuka pintu kebaikan adalah ingat akhirat dan ingat kalau dia akan berdiri di hadapan Allah wa taala dan ingat bahasanya eh, manusia akan dapatkan balasan atas amal perbuatannya dan semua apa yang dia katakan dan perbuatan yang muncul dalam dirinya semua itu akan akan Allah sampaikan akan Allah beritahukan pada hari kiamat. Dan adalah seorang itu e, mengingat e, bahasa surga itu memiliki delapan pintu dan neraka memiliki tujuh pintu. Dan Allah Taala berfirman di akhir-akhir surat Az-Zumar, wasiqalladina kafar ila jahannam zumara." Maka digiringlah orang-orang kafir menuju neraka dengan berkelompok-kelompok hatta idza ja'uha futihat abwabuha maka ketika mereka mendatangi neraka maka baru saat itulah dibukalah pintu-pintu neraka waqala lahum tuha dan malaikat penghuni neraka atau penjaga neraka berkata kepada mereka alam ya'tikum rusulun minkum tidakkah telah datang pada kalian rasul dari kalian sendiri yang membacakan pada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan mengingatkan kalian liqa'a ayomikum hada perjumpaan di, dengan hari ini. Kalau mereka mengatakan bala betul walakin hakat kalimatul adabi alal kafirin akan tetapi telah takdir takdir adab untuk orang-orang yang kafir. Qila maka akan dikatakan udkhulu abu jahannam khalidina fiha. Masuklah ke dalam pintu neraka. Kalian akan tinggal di dalamnya. Fa bi'sa mathwal Dan neraka adalah sejelek-jelek tempatnya orang-orang yang sombong. Wasikal ladina taqarrabum ila jannat ila jannati zumara. Dan dikiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Robnya menuju surga dengan berkelompok-kelompok hatta ida ja'uha ya, maka e, sehingga ketika mereka telah mendatangi surga wa futihat abuha maka telah dibuka pintu-pintunya sebagai bentuk penghormatan ya, kepada orang yang memasukinya ya, sebelum dia tiba telah dibuka lebar-lebar dan berkatalah para malaikat penjaga surga Salamun alaikum, selamat untuk Anda. Tibetum, Anda adalah eh, uh, Anda uh, senang. Fatukhuluha khalidin. Ya, maka masuklah Anda ke dalam surga dan Anda adalah orang-orang yang tinggal di surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi wa'dahu. Maka para penghuni surga setelah masuk surga mereka mengatakan segala puji milik Allah yang telah memberikan janji yang benar kepada kita wa awas al arda ya, dan telah mewariskan bumi kepada kita natabawa uminal jannati haitsu nasya kita bisa bertempat di surga di mana saja kita inginkan fa ni'ma ajrul amilin maka sungguh itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal maka surga memiliki sejumlah pintu dan pintu-pintunya memiliki kunci Neraka juga punya sejumlah pintu dan pintunya juga memiliki kunci. Pintu surga dan pintu neraka itu ada di dunia, tidak ada di akhirat. Karena tidak ada di akhirat kecuali balasan dan perhitungan amal. Adapun dunia itulah telah tempat di, di sana ada kunci-kunci surga dan kunci neraka. Kunci surga yang eh, kunci surga adalah tauhid dan amal soleh berupa sholat, puasa, taat kepada Eh, taat kepada Allah eh, dengan imtisal mengikuti perintah Allah dan neraka kunci-kuncinya adalah kemusyrikan, kekafiran, maksiat dan dosa. Adapun ke kemusyrikan dan kekafiran kepada Allah Taala, maka siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, maka akan dibukakan untuknya pintu neraka dan dia kekal selama-lamanya. Adapun maksiat dan dosa yaitu maksiat yang levelnya di bawah kemusyrikan. Maka jika ya, orangnya masuk ke dalam neraka maka dia akan disiksa di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya karena tidaklah kekal di dalam neraka kecuali orang yang musyrik. Dalam hadis yang diat oleh dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan siapa yang menginfakkan dua pasang benda di jalan Allah, dua ekor kuda, dua ekor kambing eh, atau eh, dan yang dan seterusnya double tidak ya, nah, namun double ya pokoknya infak double di jalan Allah maka akan dipanggil pada kiamat dari pintu-pintu surga Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Hada khairun ini kebaikan. Maka siapa yang orang yang penggemar sholat maka akan diga, akan dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang jadi penggemar puasa dipanggil dari pintu aroyan. Dan siapa yang uh, adalah orang yang terdepan dalam jihad dipanggil dari pintu jihad. Dan siapa yang gemar sedekah maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka di sini Nabi sebutkan nama sejumlah pintu surga. Dari delapan pintu surga Nabi sebutkan di sini eh, Bapak empat pintu surga. Ada babu salat, ada babu royan, babu jihad dan babu sedekah. Dan ya, maka orang yang gemar puasa, puasa sunnah, maka akan dipanggil dari pintu royan. Royan diambil dari kata-kata rai yang artinya hilang dahaga. Maka karena orang yang berpuasa itu berhaus-haus ria di dunia, maka balasannya adalah kebalikannya. Maka untuknya eh, rai hilang dahaga. Non, di sini satu hal yang menarik. Kenapa yang disebut adalah hilang dahaga? Bukannya hilangnya lapar, yaitu kenyang. Kenapa enggak kenyang? Nah, Kenapa pintu orang yang suka puasa itu babu royan dan bukan babu syabaan? Nah, pintunya orang-orang yang kenyang. Kenapa royan dan bukan syabaan? Jawabannya karena derita orang yang puasa, derita orang puasa yang paling berat itu adalah dahaga dan bukan dan bukan kenyang. Maka eh, eh, dahaga dan bukan lapar Dahaka itu lebih menderita daripada lapar. Maka ketika ada dua pilihan di depan kita, eh, makan atau minum. Kalau makan tidak boleh minum, kalau minum tidak boleh makan. Manakah pilihan cerdas? Manakah pilihan cerdas? Cuma boleh satu saja. Kalau makan tidak boleh minum, kalau minum tidak boleh makan. Maka jawabannya minum. Minum pilihan cerdas. Kalau makan, wah, tambah menderita itu. Ternyata sini serat lagi, ah, ya, ternyata setelah makan ini serat pedes, ah sudah. Maka itu derita. Ternyata makan itu malah jadi sebab derita dan tidak jadi sebab bahagia dalam kondisi ini. Maka kalau pilihannya cuma satu antara makan dengan minum, maka minum jangan Kalau Waktu minum dalam jumlah yang banyak, maka Lapar itu hilang dan dahaga jelas hilang. Nah, kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, ma'ala man nudiya min hadil abwab min darura." Kalau orang itu orang yang beriman, ya, maka darura pasti tidak boleh tidak akan dipanggil dari pintu-pintu itu. Setiap orang yang beriman pasti akan dipanggil dari salah satu dari pintu-pintu itu karena orang yang beriman masuk surga. Namun falyuta ahadun min hadil abwab kulliha. Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Semua pintu memanggilnya. Maka Nabi mengatakan iya dan aku berharap adalah engkau termasuk dari mereka yang dipanggil dari semua pintu. Maka ya, konsisten seorang hamba konsisten dalam ketaatan dan berbagai macam ibadah, sholat, puasa dan sedekah, sedekah dan yang lainnya, maka semua itu adalah pintu-pintu surga. Demikian juga ngajak orang lain pada kebaikan. Nabi mengatakan adalu alal khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti pelakunya. Kalau dengan redaksi punya hadis semacam ini maka ini riwayat Tirmidzi. Ini sahih oleh Al Albani. Kalau yang riwayat Muslim mandalla ala khair mandalla ala khairin falahu misu ajri fa'ilihi. Ya, kalau riwayat Tirmidzi adalu pakai isim fa'il. Adalu alal khair kafa'ilin. Wa hadha fadlun azim ini adalah anugerah yang luar biasa. Anda mengajak orang lain untuk taat, kemudian dia laksanakan, maka tercatat untuk Anda semisal pahalanya. Sehingga akan tambah tinggilah derajat Anda di surga. Wa anta kunta bidzalika dan dengan itu maka Anda menunjukkan pada kebaikan dan membuka kebaikan untuk orang lain. Dan maka jika demikian ini adalah termasuk hal yang penting dalam masalah ini yaitu mengingat surga dan neraka dan mengingat kalau kita akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dan poin yang ke-11 adalah berkawan dengan orang-orang pilihan dan eh, ya, dan gemar duduk dengan orang-orang yang saleh. Maka berkawan dengan manusia-manusia pilihan dan eh, gemar duduk dengan orang-orang yang saleh Ya, tentang hal ini terdapat hadis yang diatkan beradaan Muslim dari Abu Musa al Ashari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan permisalan eh, teman yang baik dan teman yang jelek semacam penjual miset dan ya, pandai besi yang meniup kir kir itu adalah alatnya pandai besi e, yang perlu disebul maka pembawa eh, pembawa eh, penjual ya, misak maka boleh jadi dia akan memberimu minyak wangi atau engkau beli darinya dan minimal engkau akan jumpai baru yang harum darinya ada pun orang yang meniupkir maka ketika dia meniup kir kemudian kita malah dekat-dekat dengan kirnya nah, padahal lagi ditiup nah, kita malah mepet-mepet maka dia akan membakar kainmu dan minimal engkau akan jumpai bau yang tidak sedap, asap dan bau yang tidak sedap. Maka siapa yang ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, maka hendaklah dia bersabar untuk berkawan dengan orang-orang baik. Berkawan dengan orang-orang yang istimewa dan orang-orang yang taat, yang kebajakannya mereka adalah miskin bukan orang yang banyak duit ya maka jangan berharap sering ditraktir kan? karena orangnya pas-pasan ya naktir kadang-kadang jangan berharap sering-sering ya. maka butuh kesabaran ya, butuh kesabaran ya, dan bukannya orang baik itu tidak punya sisi jelek ya. maka di situ butuh kesabaran untuk berkawan dengan orang-orang baik ya, pas orang baik ini kumat usilnya nah, Jangan kemudian gara-gara itu kemudian kita uh, tidak mau dekat dengannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala katakan, wasbir nafsaka. Wahai Muhammad, tidaklah engkau sabarkan dirimu, tidaklah engkau bersabar. Untuk bersama orang-orang yang ya, berdoa kepada Rabbnya setiap pagi dan sore. Dan dia uh, dan mereka mengharapkan wajah Allah dengan amal tersebut. Wala ta'du anhum Jangan engkau palingkan dua matamu dari mereka karena menginginkan perhiasan hidup dunia. Wala tutik man arfal andikrina. an Janganlah engkau taati, engkau dekat dan mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari peringatan kami dan dia mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya adalah kelewat ter, kelewat batas. Walhadar asyad asyadal hadar maka waspadalah dengan benar-benar waspada ya, jangan berkawan dengan orang-orang yang jelek karena akan menyesal pada hari kiamat dan penyesalan pada hari kiamat adalah penyesalan yang tidak bermanfaat dan pada hari di mana orang zalim menggigit bukannya jarinya dua tangannya sambil mengatakan ya laitain ya laitan itu seandainya aku eh, ittakhadtu ma rasuli sabila mengikuti jalannya rasul ya wailata celakanya diriku laitani seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku Sungguh fulan teman dekatku ini adallani anil dzikri, menyesatkan aku dari peringatan Allah. Setelah datang peringatan tersebut kepadaku, wa kana syaitanul insani khadula dan setan itu tidak akan menolong manusia yang telah dia sesatkan. Kemudian yang ke-12 adalah semangat untuk menyebarkan kebaikan. Maka eh, eh, memberikan nasihat kepada orang lain saat bergaul dengan mereka dan berinteraksi dengan mereka bisurlihim dengan menyibukkan mereka dengan kebaikan memalingkan mereka dari kejelekan ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agama itu adalah nasihat ya, agama itu menghendaki kebaikan untuk orang lain dan di antara bentuk menghendaki kebaikan untuk orang lain adalah memberikan nasihat kepada orang lain demikian Nabi katakan tiga, tiga kali dan seorang itu tidak akan jadi kunci pembuka kebaikan kecuali eh, di setiap dia duduk, dia ingin menyebarkan kebaikan dengan orang lain, ingin ngobrolkan kebaikan dengan orang lain, ingin berbagi kebaikan, ilmu yang manfaat, info yang penting, yang manfaat pada orang lain. Oleh karena itu Ibnul Qayyim ketika menjelaskan makna firman Allah, ya, perkataan uh, Isa ketika bayi, wa ja'alani mubarakan aina kuntu dan dan Allah akan menjadikan diriku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Maka apa yang dimaksud orang yang diberkahi di mana saja dia berada? Dan ini adalah doa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Wa'idul Arba. Eh, eh, maka apa yang dimaksud menjadi orang yang diberkahi di mana saja berada jawabannya adalah muallimanil khair menjadi orang yang mengajarkan kebaikan dan mengajak kepada agama Allah mengingatkan kepada Allah memotivasi orang untuk taat kepada Allah di mana saja berada di setiap kesempatan eh, maka ucapannya adalah mengajak orang pada kebaikan, status Facebooknya mengajak orang pada kebaikan, guyonannya adalah ya, mengajak pada kebaikan. Candanya bukan canda yang murni canda, namun ada pesan-pesan kebaikan di dalamnya. Fahada min barakati rajul. Maka itulah orang yang diberkahi. Itulah orang yang diberkahi. Ya. Maka ucapan lisannya, ketak-ketik tang eh, jarinya, itu semua ee, nah, eh, bermanfaat kepada orang lain. Waman khala min hada faqad khala min al-barakah. Orang tidak seperti itu. Guyonnya cuma guyon. Ya, status Facebooknya cuma foto makanan. <laughs> ya, cerita naik gunung, masuk gua. ya, maka uh, cerita tentang belahan Afrika, pedalaman Afrika. maka itu bukan bukan mubarokan. Namun orang oh yang mubarokan adalah oh ya. ya, semua perkataannya, semua tulisannya, apa yang dia tulis, apa yang dia ucapkan, memotivasi orang pada kebaikan, menyebarluaskan ilmu. Faman khala min hada, siapa yang kosong dari hal ini? Ya, sibuk dengan apa tolil apa-apa, ngetol apa-apa maka itu orang yang kosong dari, keber, dari keberkahan. Muhikot dicabut keberkahan jumpa dengan orang itu berjumpa dengannya di dunia maya itu tidak ada manfaatnya tercabut keberkahannya wal istimak dan kumpul dengannya itu tidak ada berkahnya kumpul dengannya di dunia nyata atau di dunia maya tidak ada keberkahannya Berjumpa dengan dia tidak ada keberkahannya, kumpul dengan dia juga tidak ada keberkahan. Fakat marah hadis al mutaqaddam dan telah lewat dalam hadis yang telah disampaikan di depan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik orang adalah manjurja khairuhu orang yang diharapkan kebaikannya wayu mansyaruhu syaruhu dan orang sekelilingnya itu aman dari gangguan kejahatannya. Kemudian apa eh, yang ke-13 abwabul khair mutatabi'ah. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu berturut-turut. Siapa yang membuka satu pintu akan terbuka untuknya pintu yang kedua. Siapa yang membuka pintu yang kedua maka otomatis akan terbuka pintu yang ketiga dan seterusnya. Maka pintu-pintu kebaikan itu berturut-turut, bersambung-sambung. Siapa yang terbuka untuknya satu pintu, maka akan terbuka untuknya banyak pintu. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala amal kebajikan itu mendorong pada amal kebajikan berikutnya. Nah, karena itu maka Uh, sejumlah ulama mengatakan innal hasanati tunadi ukhtaha wa tadu'uha. Sesungguhnya amal kebajikan itu memanggil saudarinya dan mengajak saudarinya untuk datang. Maka siapa? Maka jika uh, dadamu lapang untuk ya, membuka satu pintu kebaikan, ya, Wa akbal alaika dan pintu-pintu kebaikan itu terbuka di hadapanmu, maka ini ada satu nikmat Allah untukmu. Karena amal kebajikan itu akan mengajak pada amal kebajikan berikutnya. Fal jazaul ihsani ilal ihsan. Maka tidaklah balasan orang melakukan kebaikan kecuali dibukakan kebaikan yang lain untuknya ini. Ya, salah satu makna untuk ayat ini. Ini makna yang lain adalah dan tidaklah belasan amal kebajikan kecuali pahala dan kenikmatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda jumpai pada diri Anda ikbalan perhatian dan semangat untuk di satu amal kebaikan, maka manfaatkanlah sebelum Anda terhalang sehingga tidak bisa melakukannya. Maka jika Anda memasuki satu pintu kebaikan dan Anda telah memasukinya, meskipun perkara yang remeh, maka Anda akan jumpai dari perkara yang remeh ini akan mengajak kepada kebajikan yang lain. Maka akan terbukalah untuk Anda ya, pintu-pintu yang lain. Karena amal kebajikan itu mengajak pada amal kebajikan yang lain. Sebagaimana amal kejelekan itu juga mengajak untuk amal kejelekan yang lain. Tumakan akibatul ladina asau sawa. Maka ya, dampak dari orang yang berbuat jelek kejelekan. Dan uh, di antara hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, "Mafataha rajulun baba atiyatin bisadaqatin tidaklah seorang itu membuka pintu pemberian kepada orang lain dengan bersedekah pada orang lain atau wasilatin dengan menjalin hubungan kekerabatan dengan orang lain illa zadallahu taala biha kathrotan maka ya, Allah akan tambahkan untuknya dengan sebab pemberian tersebut kathrotan ya, akan tambah banyak Walihat oleh karena itu sepatutnya bagi seorang untuk memanfaatkan semangatnya dan perhatiannya e, kepada satu amal kebaikan. Karena jiwa manusia itu laha ikbalun wa idbarun kadang perhatian dan kadang tidak perhatian. Maka jika Anda perhatian dengan satu kebaikan, maka masukilah. Meskipun itu adalah remeh. Karena kebaikan yang yang sedikit ini akan menyeret Anda kepada kebaikan yang lain. Hakata demikian seterusnya tata rokok Anda naik dalam pintu-pintu kebaikan, wa dan Anda naik dalam manazilihi ya, stasiun-stasiun kebaikan, khutwatan-khutwatan, selangkah demi selangkah. Maka waspadalah jangan anda cegah diri anda dari kebaikan meskipun itu sedikit. Di anakot yuhalu bainaka wa bainahu. Ya. Karena ya, boleh jadi anda akan terhalang untuk melakukan kebaikan. Karena Allah itu akan menghalangi, boleh jadi Allah menghalangi seseorang dengan hatinya. Maka manfaatkanlah kebaikan yang sedikit itu akan menyeret Anda kepada kebaikan yang banyak. Dan di antara eh, di antara satu hal yang eh, satu hal yang bagus seandainya dikutip di bab ini perkataan Ba'dus Salaf yang dikutip oleh eh, oleh Ibnu Katsir di tafsir surat Al-Lail ya, beliau menyampaikan bahasanya di antara bentuk balasan amal kebajikan adalah dimudahkan untuk melakukan kebajikan berikutnya dan di, di antara bentuk azab Allah untuk orang melakukan kemaksiatan adalah dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan selanjutnya maka pintu-pintu kebaikan itu bersambung sebagaimana pintu-pintu kejelekan itu bersambung dan semua orang yang uh, eh, ahli maksiat itu berawal dari cicip-cicip dari berawal dari yang sedikit ketika dia telah buka pintu sedikit pintu kejelekan maka uh, nanti ada banyak pilihan pintu-pintu kejelekan kejelekan kejelekan yang lain akhirnya orang semakin masuk ke dalam ke dalam ke dalam seandainya Allah tidak merahmatinya maka dia semakin masuk ke dalam ke dalam dan jadilah dia min ahlihi uh, atau min ahliha min ahlil ma'asi kemudian yang ke-14 jangan remehkan uh, pintu kebaikan yang terbuka pada orang lain. Maka siapa yang dibukakan untuknya pintu kebaikan, maka janganlah meremehkan pintu kebaikan yang lain yang terbuka pada orang lain. Fa'indama maka pada saat yufta alai terbuka eh, terbuka untuk anda satu pintu kebaikan semacam sholat misalnya anda diberi taufik untuk uh, gemar sholat ya, atau untuk puasa puasa puasa sunnah misalnya atau Anda diberi taufik untuk melakukan sebagian amal kebaikan dan amal bir, amal kebajikan, maka jangan remehkan e, amal kebajikan yang di Allah bukakan untuk orang lain. Maka Anda dibukakan untuk Anda e, puasa, sehingga ringan puasa. e, puasa satu hal yang ringan. Orang lain dibukakan untuknya khidmatunil Islam, amal soleh, e, berkhidmat untuk Islam, wabi amalin jamilah dengan amal-amal yang baik qad la taraha fi muqabili qiyamika au siyamika maka boleh jadi Anda melihat amal orang lain itu la taraha tidak Anda lihat satu hal yang bernilai dibandingkan dengan solatmu, dengan puasamu atau sedekahmu padahal faqad takunu al akhar jadi amal orang lain tersebut malah lebih bernilai daripada amalmu dan lebih mulia daripada amalmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka telah menjadi penyakit sebagian orang ketika orang itu dimudahkan untuk melakukan satu amal kebajikan dan kemudian dia menilai amalnya orang lain yang tidak seperti dia itu rendah. Tidak ada apa-apanya. Masih topan saya. Masih hebat saya. Itu penyakit sebagian orang. Fasyahid e, maka yang jadi e, yang jadi yang perlu digarisbawahi man futihalahu min abil khair. Siapa yang terbuka untuknya pintu kebaikan, maka janganlah meremehkan pintu kebaikan yang terbuka untuk orang lain. Makna mohon bersikaplah anta ala khairin wa ala khairin. Anda dalam kebaikan dan orang lain dalam kebaikan. Maka jangan remehkan satupun dari kebaikan, jangan rendahkan satupun kebaikan yang terbuka pada orang lain. Sebagian orang dan ini adalah problem banyak dari kita. Ya, sama saja di Arab Saudi ataupun di Indonesia. Ya. ya. meremehkan amal orang lain yang tidak sama dengan amal kita. Maka pada saat uh, eh, yuafak ada seorang yang diberi taufik untuk melakukan satu ketaatan puasa misalnya atau kiam atau sholat malam misalnya kemudian dia lihat orang lain tidak melakukan amal semisal amalnya maka seringkali orang kemudian merendahkannya dan mengecilkannya eh, Waktu kuno hadal akhir pada orang lain tersebut dia punya berbagai macam amal yang tersembunyi yang tidak dia ketahui cuma antara dia dengan Allah Ta'ala yang sangat agung sekali. Akzam lebih agung daripada ketaatan ya, yang manfaatnya terbatas kepada orangnya. Karena ada ketaatan yang manfaatnya melebar dan ada ketaatan yang manfaatnya terbatas kepada pelakunya. Oleh karena itu maka hendaknya seorang itu tidaklah meremehkan amal kebajikan sedikit pun. Maka di antara hal yang indah, walatifah dan hal yang menarik yang uh, yang diriwayatkan dalam masalah ini adalah kisah yang indah yang terjadi antara Imam Malik bin Anas, ya, Imam Darul Hijrah, salah satu imam madhab, dengan salah seorang ahli ibadah yang sibuk dengan ibadah. Kisah ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar di kitabnya At-Tamhid, Sarah Mata, dan dikutip oleh Ad-Dahabi dari At-Tamhid ya, di siar A'lami Nubala. Ada seorang ahli ibadah namanya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari Seorang ahli ibadah menulis surat kepada Malik. Isinya memotivasi Malik untuk infirat, untuk uzlah, untuk menyendiri, wal amal dan sibuk ber e, sibuk beribadah dalam kesendirian. E, dan e, eh, wayaghabu bihi dengan surat tersebut dia ya an ya, mbak, eh, ya, menggembosi al-istima' ilahi fil ilmi ya, kumpul untuk ilmu ya, mengajarkan ilmu maka Imam Malik membalas suratnya dengan surat ya, isi suratnya Inna Allah azza wa jalla qasamal a'mala kama qasamal arzaqa Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi amal sebagaimana membagi-bagi rezeki. Ada yang rezekinya ya, dari bertani, ada yang rezekinya dari berdagang, ada yang rezekinya dari mengajar, beda-beda. Ya, ya maka ada orang yang uh, dimudahkan, ya, ada orang jalan rezekinya dari industri, ada orang jalan rezekinya ya, uh, dari beternak, ya, dari ya, dan yang lainnya. Maka demikian juga amal yang mudah bagi orang itu beda-beda. Ada yang mudah kalau untuk puasa, ada yang eh, namun sulit untuk sholat malam, ada yang mudah untuk sholat malam namun gak hafal-hafal Quran. Nah, ada orang yang hafal Quran namun ya, pelit uh, untuk berinfak. amal amal mudahnya beda-beda. Amal yang dimudahkan untuk masing orang beda-beda. Sebagaimana sumber rezeki orang beda-beda. Eh, maka menjadi kewajiban orang untuk mencari kira-kira kalau dalam masalah rezeki kewajiban orang untuk mencari potensi dirinya itu di mana. Ternak, dagang, eh, ngajar, masih masing orang tidaklah cari cocoknya di mana. Kalau ke, belum ketemu cocoknya ya serak terus. Eh, belum ketemu cocoknya serak terus. Karena memang belum itu jalannya. Maka demikian juga masing-masing orang punya kewajiban untuk ya, mencari amal apa yang cocok untuk dirinya, di mana potensi amalnya. Dan tentu ini amal ini adalah amal yang sunnah. Kalau wajib semua orang harus sama. Ya, wajib semua orang harus sama. Maka seorang mukmin tidak terbedakan satu dengan yang lain dengan amal yang wajib karena semuanya harus mengamalkannya. Seorang itu terbedakan dengan orang lain dengan amal sunnahnya. Ya. Maka masing-masing orang perlu cari di mana letak potensinya, kemudian dia legitkan potensi, potensinya di situ. Ya. Fa'ruba rojulin futihalahu fi solati. Ada orang yang dimudahkan untuk sholat, namun tidak dimudahkan untuk puasa, kata Imam Malik. Sholat bisa lama, berdirinya masa Allah menakjubkan. Puasa sehari nggak kuat. Wah orang yang lain dibukakan untuknya, dimudahkan untuknya sedekah. Wah, sedekahnya. Orang Jawa bilang nyah nyoh nyah nyoh. Nah, maka sangat gampang. Dia kaya, sedekahnya luar biasa. Ya, sedekahnya setiap saat. Ya. Ya, duitnya tidak ada nomor serinya. <laughs> Terus saja mengalir sedekahnya. Luar biasa. Namun, laif tahlau fisya. Suruh puasa dia insya Allah. Tobat-tobat dia mau ya Allah, dia kan mau kalau sedekah dia mas Allah ya gampang. Ada orang yang lain dibukakan untuknya pintu jihad. Udah baginya berangkat ke medan perang, namun tidak dimudahkan baginya ya, sholat. Sholat berat untuk dia. Uh, berdiri sedikit saja sudah uh, ngos-ngosan. Padahal uh, mikul senjata yang berat, ente Wa nasrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil birri. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu termasuk amal kebajikan yang utama dan aku rela dengan apa yang Allah bukakan untukku berupa mengajarkan ilmu dan aku tidaklah menyangka aku tidaklah mengira bahasanya amal yang Allah mudahkan untukku biduni itu lebih rendah dengan amal yang kau kerjakan wa arju ayakuna kilana ala khair dan aku berharap bahasanya semua kita dalam kebaikan. Saya dalam kebaikan dengan menyebarkan ilmu. Dan Anda dalam kebaikan dalam rajin beribadah. Ya, wajibu ala wahidin minna ayar bima kusimalahu wassalamu. Dan wajib bagi setiap dari kita untuk merasa rela dengan uh, apa yang dibagikan untuknya. Kemudahan yang Allah bagikan untuknya. Sekian perkataan Imam Malik. Maka perhatikanlah perkataan ulama ini. Wa arju an ayakuna kilana ala khair. Ini yang paling penting. Ini termasuk yang paling penting. Ya, dan aku berharap agar semua kita berdua dalam kebaikan. Beliau tidak mengatakan anta mata Nah, engkau ini bodoh, tidak nah, paham. Anta ma'indaka mislu ma'indi minal ilmi. Engkau ini tidak punya ilmu sebagaimana ilmu. Anta amuka ahwan. Engkau ini lebih rendah. Nah, Bahkan beliau mengatakan perkataan yang indah ya, dan perkataan yang penuh dengan ketawa doa. Eh, Khotamahu bikaulihi beliau tutup suratnya dengan perkataan dan aku berharap sih kita semua dalam kebaikan. Saya dalam kebaikan dan Anda dalam kebaikan. Meskipun seandainya mau dibelak-belakkan, nah, ya, kebaikan yang aku ada padanya, aku nilai itu lebih besar. Nah, ya, kebaikan dalam bentuk mengajarkan ilmu agama itu lebih besar daripada kebaikannya ahli ibadah. Lianna naf'ahu muta'adin karena manfaatnya melebar dan meluas. Lain hanya dengan ahli ibadah, manfaatnya itu terbatas pada orangnya. Oleh karena itu dalam hadis Abu Darda radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang berilmu daripada ahli ibadah sebagaimana rembulan. Sinarnya terang, semua orang mendapatkan manfaatnya. Apalagi malam purnama. Ya. Maka manfaatnya demikian luas. Ala sairil kawakib. Dibandingkan dengan bintang yang kecil. Maka manfaatnya kecil. Sinar matahari, sinar bulan terang. Semua orang mendapatkan manfaatnya. Eh, adapun uh, adapun uh, bintang ya dia bermanfaat. Eh, namun manfaatnya bagi orang yang di bumi sangatlah kecil e, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Seolah kita selesaikan di pertemuan yang akan datang e, <clears throat> dan insyaallah akan kita lanjutkan masih di bukunya Syekh Abdul Razak e, Al-Badr yaitu Hukukul Kabir Sini fil Islam. Ikan Rasulullah ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam salam wasallam. an alhamdulillahi rabbil alam Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaih